Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, <clears throat> Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah al-mufti wal mustafti. Mufti dan mustafti. Ya. Al-mufti kata beliau al-mufti huwa al-mukhbiru an hukmin syar'iyyin. Mufti itu adalah seorang yang mengabarkan tentang hukum syar'i. Nah, wal mustafti huwa sailu an hukmin syar'iyyin. Sedangkan al mustafti dia adalah seorang yang bertanya, dia penanya tentang hukum syar'i. Ya. Mustafti bertanya, mufti menjawab. Nah, jawabannya itu disebut fatwa. Jawabannya disebut fatwa. <coughs> nah, masyaAllah Allah Ta'ala. Jadi, uh, mufti adalah al-mukhbir an an an hukmin an hukmin syar'iyyin. Maksudnya huwa alladhi yukhbiru an hukmillahi azza wa jalla. Dia adalah seorang yang mengabarkan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala la ala jihatil ilzam, la ala jihatil ilzam bukan ya dari sisi ilzam. Artinya dia mengabarkan satu hukum syar'i yang ditanyakan kepadanya tapi la ala jihadil ilzam bukan keharusan bukan di atas uh, suatu keharusan maksudnya jawaban jawabannya itu tidak mulzim ya. tidak mengharuskan untuk diterima atau diamalkan falaisa qadian dan dia bukan qadi ya. qadi itu hakim contoh ada dua orang yang bersengketa antara A dan B mereka datang ke mufti ya. mereka datang ke mufti kemudian si mufti ini memberi, memberikan kabar tentang hukum Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan si mustafti tadi. Nah, dua orang yang bersengketa tadi, A dan B, dua-duanya mustafti datang kepada mufti bertanya. Nah, ketika <coughs> sang mufti memberikan jawaban, jawaban ini tidak tidak lazim atau tidak harus diamalkan, tidak harus diterima oleh orang lain, ya. Kecuali untuk mereka berdua saja. Kalau mereka berdua dua, berdua tanya langsung ke mufti tadi. Tapi kalau ada dua A dan B berselisih, kemudian si A datang tanya ke mufti, sang mufti, ya, sang mufti memberikan jawaban, maka jawaban itu untuk hanya si A saja. Dia tidak bisa mengilzam si B untuk mengikuti fatwa sang mufti tadi. Nah, berbeda dengan kodi, berbeda dengan kodi. Kalau kodi, ya dua orang bersengketa di hadapan hakim di mahkamah, ketika mahkamah eh, sang hakim memutuskan satu perkara, maka perkara itu keputusan itu wajib dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Nah, tidak boleh dilanggar. Masya Allah Ta'ala. Ya, itu mufti. Adapun al-mustafti, ya dia yang bertanya tentang tentang hukum syar'i. Kata beliau, syurutul fatwa, syarat-syarat fatwa. <coughs> Nah, ini pembahasan yang sangat penting. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Ya, supaya kita tahu Siapa orang yang layak untuk kita bertanya tentang hukum syar'i? Nah, demikian pula apa syarat-syaratnya? Ya. Demikian pula kita sebagai sang mufta, sang mustafti, sebagai seorang yang bertanya kepada sang mufti, ya, itu harus memiliki adab-adab nanti akan disebutkan Allah di akhir pembahasan. Nah, kita harus beradab kepada sang mufti, seorang alim yang memberikan fatwa. Ya. Kemudian kita harus mengetahui bahwasanya fatwa itu gairu mulzim. Ya, nggak boleh kita umpamanya saya datang ke Saudi tanya ke Syekh Fulan, Syekh Fulan, bagaimana pendapat antum tentang Fulan? Saya tanya tentang seorang ustadz di Indonesia umpamanya. Syekh Fulan menjawab, oh si Fulan ini begini dan begitu. Kemudian saya bawa fatwa itu, saya, saya ilzamkan semua, ke semua murid-murid saya, saya ilzamkan ke semua orang yang taklim dengan saya, bahwasanya si Ustadz Fulan ini begini dan begitu, karena Syekh Fulan bilang begini dan begitu. Nah, ini khata ya, kawan kesalahan besar. Nah, kemudian bawa-bawa apa? Wah ini janwa ta'dil, masya Allah. Dia sendiri belum tentu pernah belajar janwa ta'dil. Ya, asal asal asal apa namanya bawa fatwa, kemudian mengatakan ini adalah jarwa ta'dil. Ya, kemudian mengilzam orang lain untuk mengikuti fatwa tersebut. Yang yang tidak ikut fatwa dianggap apa? Dianggap sesat. Ya, yang tidak mengikuti fatwa yang dia bawa dianggap menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Ini Eh, sebuah kekeliruan ya, yang wajib kita luruskan, yang wajib kita luruskan, terutama di kalangan para penuntut ilmu yang mengetahui tentang perkara ini. Nah, fatwa itu wairu mulzim, fatwa wairu mulzim. Nah, Masya Allah Ta'ala Apalagi terkait dengan person atau pribadi seseorang ya Tidak boleh kita <coughs> Umpamanya kita berselisih Saya berselisih dengan Ustadz Pulan Saya tidak boleh datang ke, ke Syekh umpamanya yang ada di Saudi atau di, di Yaman. Saya tanya Syekh itu, Syekh bagaimana pendapatmu tentang Ustadz Fulan yang ada di Indonesia umpamanya? Nah, Syekh ini pasti menjawab sesuai dengan apa? Sesuai dengan pertanyaan saya. Nanti akan datang nanti. Ya, syarat-syarat seorang mustafti. Saya bertanya kepada sang mufti, ya, sang alim, ya, jawaban sang alim itu sesuai harus sesuai dengan pertanyaan. Ya. Harus sesuai dengan pertanyaan. Makanya ketika ada orang yang bawa fatwa, kita tanya ke kepada orang yang bawa fatwa, yang kamu tanyakan apa? Konteks konteks pertanyaannya apa? Ya. Ini boleh kita tanyakan untuk memastikan. <coughs> nah, jangan-jangan ya, yang dia tanyakan itu yang dia gambarkan sang mustafti si penanya ini menggambarkan sesuatu yang buruk ya tentang Ustadz Fulan sehingga Syekh Fulan ini, si sang mufti ini menfatwakan sesuai gambaran yang diberikan oleh sang penanya. Ya, tiba-tiba datang fatwa kita tanya ini fatwanya apa isi pertanyaannya bagaimana? Ah, pokoknya kamu gak usah tahu, pokoknya ikut saja. Ah, ini nggak boleh, ini zalim namanya. Ya. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah dan kezaliman itu adalah e, kegelapan di hari kiamat. Nah, ini bahaya, ya. Baik, sekarang kita Simak bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. <coughs> nah. Dan di sini uh, saya pakai syarah uh, guru kami Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syatsri hafizahullah taala. Nah. Kata eh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala syurutul fatwa, syarat-syarat fatwa. Yushtaratu li jawazil fatwa syurutun minha dipersyaratkan bolehnya fatwa itu dibolehkan berfatwa ya beberapa syarat minha diantaranya awalan yang pertama ayyakunal mufti arifan bil hukmi yakinan atau dhannan rajihan atau dhannan rajihan wa illa wajib alaihi tawakkufu hendaknya sang mufti itu adalah seorang yang arif seorang yang mengetahui tentang hukum syar'i i ya, secara yakin atau secara zonnan rajihan, sangkaan yang rajih. <coughs> Golabatul zonnya, ya, ilmunya demikian. Ya. Kalau tidak, ya, wa illa wajib alaihi tawakuf. Kalau tidak maka wajib dia untuk tawakuf diam, ya, tidak bersikap apapun. Nah, masya Allah taala. Karena haram hukumnya berbicara tanpa tanpa ilmu. Ya, jadi seorang mufti itu adalah orang yang tahu tentang hukum hukum syar'i. Nah, kalau dia bukan orang yang mengetahui tentang hukum syar'i, maka tidak boleh dia berfatwa. Ya, tidak boleh dia berfatwa. Maka dia eh, dalam kondisi ini ketika dia ditanya dia katakan ya wallahu alam. Nah, karena kalau dia tetap menjawab, dia tidak tahu tentang hukum syar'i, maka dia masuk dalam kategori orang yang berbicara tanpa tanpa ilmu. Nah, masya Allah taala. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua kata beliau, ai yatasawwara as-su'alu Ai yatasawwara as-su'alu tasawwuran tamman liyatamakkana min al-hukmi alayhi fa inna al-hukma 'ala asy-syai'i far'un an tasawwurihi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua, hendaknya soalnya, pertanyaannya itu tergambar dengan ter gambaran yang sempurna. Ya. Supaya apa? Ya, karena minal hukmi alaihi supaya ya, dia mampu untuk memberikan hukum pada kasus itu. Ya. Karena sesungguhnya sebuah hukum terhadap sesuatu itu bagian dari gambaran pertanyaan atau soal yang ada. Jadi maksudnya begini. Sang mufti harus mengetahui gambaran secara sempurna dari pertanyaan yang ditanyakan oleh uh, si penanya. Nah, dia harus tahu itu. Ya. Ya. Dia harus tahu sifat-sifat pertanyaannya, kemudian uh, apa namanya syarat-syaratnya, ya. Kemudian apa yang apa yang akan lahir dari jawaban yang dia akan jawab nanti, ya. Masya Allah Ta'ala ini tidak tidak gampang menjadi seorang mufti ya, memberikan kabar memberikan hu satu hukum ya menjelaskan satu hukum itu tidak gampang nah kemudian beliau menjelaskan faida ashkala alaihi makna kalamil mustafti sa'alahu anhu ya kalau sang mufti tadi ashkala alaihi ya, menjadi iskal baginya dia apa namanya tidak tergambar dengan sempurna pertanyaannya Nah, dia tidak paham dengan baik apa yang uh, disebutkan oleh sang mustafti jadi dia tidak dia tidak paham dengan baik ada, ada iskal ada ada sedikit masalah ya dia tidak memahami ucapan sang mustafti tersebut nah, kalau kondisinya seperti ini sa'alahu sa'alahu anhu maka sang mustafti itu ya bertanya kepada sang penanya nah wa in kana yahtaji ila tafsilin istafsalahu kalau pertanyaan itu membutuhkan rincian, maka dia minta rinciannya. Nah, au tafsila fil jawab atau bisa juga sang mufti langsung memberikan jawaban rinci dalam jawabannya. Nah, langsung memberikan rincian dalam jawabannya. <coughs> Contoh beliau sebutkan di sini, faida suila an an an an an imri an, an imri'in halaka an bintin wa akhin wa ammi wa ammi wa ammi syakik. Kalau sang mufti ditanya tentang seseorang yang meninggal dunia, ya, kemudian dia meninggalkan anak perempuan, kemudian meninggalkan akh saudara, <coughs> kemudian meninggalkan am syakik. Nah, ini uh, am am syakik ini uh, paman dari paman dari ayah, ya, paman dari ayah. Nah, nah kalau ada pertanyaan seperti ini contoh saja, beliau sebutkan contoh ya, supaya apa? Supaya sang mufti ini tidak salah dalam memberikan fatwa. Dia harus tahu gambaran secara sempurna dari pertanyaan yang ditanyakan. Nah, umpamanya dia ditanya tentang eh, masalah faraid di sini, masalah harta warisan. Contohnya ditanya, eh, ya Syekh, bagaimana hukumnya seorang meninggal, dia meninggalkan anak perempuan, kemudian dia meninggalkan ah, ya, saudara laki-laki, kemudian dia meninggalkan eh, paman, ada paman dari ayahnya. Nah, ini paman kandungnya maksudnya. Kata beliau, "Fal yas'al 'anil akhi hal huwa li ummin aw Maka sang mustafti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, maka hendaknya sang mustafti itu dia bertanya tentang al-akh tadi. Ya. Apakah al-akh itu adalah ahli ummin atau bukan? Nah, kalau ahli ummin maksudnya eh, saudara seibu saudara seibu. Ya. Au yufassilu fil jawab atau bisa juga dia mentafsil di jawabannya. Fa in kana li ummin fala syai'a lahu. Kalau akh tadi saudara tadi seibu ya, saudara seibu beda bapak, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, wal baqi ba'da fardil binti lil ammi dan uh, sisa dari harta warisan setelah dibagikan bagian uh, siapa? anak perempuan itu ya maka sisanya untuk al-am pamannya nah wa in kana ummin kalau seandainya al-akh tadi ya saudaranya tadi saudara si mayit tadi ya itu bukan saudara seibu tapi saudara kandung maka fal baqi ba'da fardhu binti lahu maka sisa harta warisan itu untuk dia setelah dibagikan eh, bagian albin anak perempuan si mayit ya Sisanya itu dibagikan ke uh, al-akh syakik. Nah, atau saudara kandung. Nah, wala syai' al-am dan tidak ada <coughs> bagian bagi al-am. Nah, Masya Allah Ta'ala. Maksudnya begini, ikhwani wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi umpamanya ada orang, ada mufti ditanya tentang masalah masalah contoh beliau bawakan contoh masalah faraid, masalah uh, harta warisan. Nah, ada orang yang meninggal dunia, ya, pewarisnya ada tiga orang. Yang pertama saudaranya, yang kedua uh, afwan, yang pertama uh, anak perempuannya, putrinya, yang kedua adalah saudaranya, maksudnya saudara si mayit ya, ya. Ini mayit, Ya, dia, ini mayit dia meninggalkan tiga, ya, dia meninggalkan tiga, tiga pewaris. Yang pertama adalah putrinya sendiri, putri si mayit. Yang kedua adalah saudara si mayit. Yang ketiga adalah paman si mayit, paman dari bapaknya maksudnya. Nah, kalau dia ditanya tentang tiga ini, kata kata beliau harus si sang mufti tadi harus bertanya dulu, saudara yang dimaksud di sini ini siapa? Apakah saudara kandung si mayit ataukah saudara seibu si mayit. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Kalau seandainya saudara yang dimaksud di sini adalah saudara seibu, ya, saudara seibu, mereka beda bapak, ya. Antara si mayit dengan saudara yang disebutkan di sini adalah saudara seibu saja, beda bapak maka saudara seibu ini tidak dapat apa-apa. Ya, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia mahjub. Nah, ada dalam pembahasan faraid lah pembahasannya. Nah, karena dia mahjub eh, oleh anak perempuan ini. Maka bagiannya berapa? Ya, anak perempuan ini mendapatkan eh, setengah dari harta warisan, sisanya untuk pamannya, paman si mayit. Ya, sisanya untuk paman si mayit. Nah, masya Allah taala. Itu kalau Eh, di situ adalah saudara saudara saudara seibu. Nah, tapi kalau di sini adalah saudara kandung, ya, kalau di sini adalah saudara kandung, maka harta warisan itu setengahnya ya dibagikan untuk putri si mayit, sisanya dibagikan kepada siapa? Saudara kandung si mayit. Sedangkan omnya, paman si mayit nggak dapat apa-apa. Ini yang beliau maksudkan. Jadi ada rinciannya. Nah, umpamanya si si mayit tadi eh, meninggalkan uang 100 eh, juta. Ya. Ini contoh saja ya. Nah, 100 juta. Ya, kalau 100 juta berarti nis nisnya setengahnya sekitar 50 juta itu untuk anak anak perempuannya, putri kandungnya. Nah, 50 juta yang tersisa, nah ini dilihat. Kalau saudara di sini adalah saudara saudara hanya saudara seibu, saudara seibu ini tidak dapat apa-apa, mahjub dia karena adanya putri. Putri kandung si mayit. Yang dapat yang yang, yang mendapat sisa siapa? Sisa harta warisan itu untuk si e, pamannya. Nah, tapi kalau seandainya saudara di sini dimaksud adalah saudara kandung si mayit, maka sisa harta warisan tersebut setelah dibagikan bagian si putri ini, maka sisanya untuk saudara kandung si mayit, sedangkan pamannya nggak dapat apa-apa. Nah, <coughs> jadi contoh saja. Jadi beliau ingin sampaikan kepada kita ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sang mustafti itu uh, sang mufti harus menjawab dengan rinci. Dia harus dia harus apa namanya memahami gambaran uh, pertanyaan secara sempurna karena jawabannya itu bagian dari gambaran pertanyaan yang dia yang dia, dia pahami. Karena kalau dia salah paham, ya, dia salah memahami pertanyaan sang mustafti, jawabannya nanti beda. Ya, jawabannya nanti pasti beda. Nah, dari sini kita ketahui ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya dari sini kita bisa ketahui bahwasanya <coughs> fatwa sang mufti ya, fatwa sang mufti itu sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan pertanyaan sang mustafti. Ya, fatwa sang mufti itu sangat erat kaitannya dengan pertanyaan sang mustafti. Ya. Makanya kalau ada orang bawa fatwa seperti yang saya contohkan tadi, ada orang bawa fatwa dari dari Arab Saudi umpamanya, ya, atau dia bawa fatwa eh, ada ustadz di Indonesia mungkin dia bersengketa dengan ustadz yang lain di Indonesia atau dia berselisih dengan ustadz yang lain si ustadz ini berangkat ke Arab Saudi tanyakan kepada syekh ya, tentang ustadz yang dia yang, yang ada masalah dengan dia kemudian dia bawa pulang fatwa tersebut kemudian dia sebarkan fatwanya nah kita yang nggak tahu permasalahan harus tanya itu fatwanya apa isi pertanyaannya nah kita jangan mau dibodoh-bodohin juga oleh sang ustadz itu ya tiba-tiba datang bawa fatwa ini fatwa Syekh Fulan, kita harus terima, kita harus amalkan. Ya, kita harus tunduk, kita harus ikut ulama, masya Allah. Ya. kita orang-orang bodoh semua. Ya. Kita juga orang belajar, jadi tahu hal-hal yang seperti ini kita tahu. Ya, jadi kalau kita bertanya tentang apa isi pertanyaannya ini hal yang wajar, hal yang wajar. Ya, yang nggak tahu hal-hal seperti ini orang-orang memang nggak pernah belajar usul fikih, makanya ya seperti itu. Fatwa diilzamkan kepada orang.